<laughs> me. dan maha suci Allah dan bukanlah aku termasuk para orang yang musyrik. Ayat ini berisi perintah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Makna mengikhlaskan seluruh agama untuk Allah adalah menunjukkan seluruh pelaksanaan dari agama ini hanya untuk Allah. Meniatkan seluruh pengamalan dari ajaran agama ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh pelaksanaan dari agama ini apapun bentuknya walaupun merupakan atau dalam bentuk aktivitas sosial berbuat baik ke tetangga berbuat baik ke sesama manusia kalau menolong aktivitas sosial dan itu merupakan aplikasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala semua itu wajib dilandasi dengan niat hanya diperlukan dititipkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna mengikhlaskan, memurnikan seluruh pelaksanaan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah maka la ilaha illallah ini merupakan fondasi atau asas atau dasar bagi setiap amal dengan makna seluruh amalan hanya boleh dilakukan untuk Allah dan bukan untuk yang lain. Oleh karena itu, syahadat la ilaha illallah yang pertama kali harus didakwahkan. Kita mengajak orang-orang kepada syahadat la ilaha illallah terlebih dahulu. Oleh karena itu pula seluruh rasul yang diutus oleh Allah ajaran intinya sama mengajak manusia kepada Allah walaupun syariatnya berbeda-beda Allah berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Allah telah menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin tidaklah aku utus seorang rasulmu rasul pun sebelum engkau Muhammad kecuali seluruh Rasul itu mengatakan Alhamdulillah Wajistanibut Tawud Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhilah Tawud Tawud itu segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah maka dakwah yang pertama kali dilakukan oleh para nabi, para rasul, dakwah yang pertama kali diwasiatkan oleh nabi kepada Muaz bin Jabal dan sahabat lainnya ketika diutus untuk berdakwah ke negeri lain anak mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah itulah bab yang keenam lalu apa tafsiran penjelasan dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah ketika kita menjelaskan bab tauhid pada kajian-kajian rutin Kita sempat menyinggung tujuh syarat la ilaha illallah. Syarat yang pertama ilmu. Maknanya kita wajib berilmu tentang makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Faham maksudnya. Mengerti isinya dan tahu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itu, pada bab berikutnya di dalam kitab ini dibahas tentang tafsir dari tauhid dan tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Oleh karena itulah maka ada dua poin yang harus dibahas di dalam bab ini. Poin yang pertama makna syahadat. Poin yang kedua makna la ilaha illallah. Adapun makna syahadat dalam bahasa kita persaksian syahadat itu harus mencakup beberapa hal berkata syari atau pensyarat والشهادة تارة تكون الشهادة حضور والبصر وتارة تكون شهادة علم يعني يشهد على شيء حضره أو رآه أو يشهده على شيء علمه Syahadat kadang-kadang maknanya adalah menyaksikan dengan cara hadir di tempat kejadian dan melihat. Tapi kadang-kadang makna syahadat atau persaksian itu syahadat ilmu. Artinya dia menyaksikan perkara tersebut berdasarkan ilmu. Sehingga kalau seseorang mengatakan aku bersaksi, bersaksinya mengandung dua makna. Pertama, bersaksi terhadap sesuatu karena dia hadir dan melihat. Kedua, bersaksi terhadap sesuatu karena tahu hal tersebut. Walaupun tidak melihat. Umpamanya kita tahu semua berdasarkan pengalaman Garam ini rasanya asin, gula itu rasanya manis dan seterusnya. Lalu kita berkata di hadapan orang bahwa gula itu manis dan garam itu asin. Padahal tidak melihat dirasa, tidak bisa dilihat, tidak bisa disaksikan, tidak bisa didengar, tapi bisa dirasa. Itu syahadat atau persaksian menyaksikan asinnya garam atau manisnya gula. Berkata syarif wa syahidat tatadammanu asya. Persaksian harus mencakup beberapa hal. Pertama al-i'tiqadu bima sayantiqu bihi wa bima syahidahu pertama keyakinan terhadap apa yang dia saksikan dan keyakinan ini bisa didapat hasil dari melihat hasil dari mendengar hasil dari mencium hasil dari merasakan hasil dari menelaah atau hasil dari apa kita yakin api itu panas. Karena kita pernah merasakan panasnya api. Kita yakin asin gula itu manis dan e, garam itu asin. Kita yakin karena pernah merasakan. Atau hasil umpamanya mencium. Tadi itu saya singgah kepada kawan, terus kawan seseorang saya hanya diterima di ruang tamu, tidak masuk ke dalam. Tapi di ruang tamu tercium ada bau durian. Duriannya nggak kelihatan, juga nggak dirasakan karena siwannya pelit umpamanya. Tapi aromanya kecium, lalu saya yakin di rumah itu ada durian. Walaupun nggak kelihatan, nggak dirasakan, tapi kecium. Jadi hasil apapun keyakinan itu ada dalam hati. Yakin bahwa di sana ada durian walaupun tidak dilihat dan tidak dirasakan tapi dicium. Atau kita diterima oleh ikhwan di ruang tamu ke dalamnya enggak tapi kita mendengar suara istrinya berteriak Pak ini air sudah siap saya yakin istrinya ada di dalam walaupun tidak melihat tidak meraba tapi mendengar ada suaranya. Yakin. Itulah hal pertama yang harus ada di dalam syahadat yaitu keyakinan. Kedua, at-takallum bihi. Mengungkapkan apa dia yang diyakininya. Memberitahukan, berbicara tentang apa yang diyakini. Saya mengatakan gula itu manis. Pertama yakin, lalu saya katakan garam itu asin. Tapi di rumah Ikhwan itu ada durian, dikatakan setelah diyakini dikatakan. Dan yang ketiga memberitahukan apa yang diketahuinya itu kepada orang lain Tiga ini harus ada dalam syahadat dalam hal persaksian. Diyakini, dikatakan, dan diberitahukan kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan persaksian sekalipun tidak melihat sekalipun tidak meneraba tidak merasakan tidak mendengar tapi itu bisa diyakini melalui hal lain melalui penciuman melalui syahadat la ilaha illallah bersaksi tentang la ilaha illallah pertama yakin terhadap keesaan Allah bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah yakin dan keyakinan ini hasil menelaah baik menelaah lewat ayat-ayat Allah yang kauliyah Al-Quran dan Al-Hadir Al-Quran menyatakan Qul huwallahu ahad Katakanlah Allah itu ahad Esa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali dia Yang hidup dan yang berdiri sendiri Ayat Al-Quran seluruhnya dan seluruh syariat Islam menunjukkan pembuat syariat itu pasti esah. Tidak mungkin dua. Pertama ada pembuat syariat. Yang kedua selain ada esah satu-satunya. Itu melihat menelaah ayat-ayat Pauliyah yang berupa firman Allah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Atau bisa menelaah ayat-ayat Allah yang kauniyah yang ada di alam ini. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam hal penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam dalam semua itu ada tanda-tanda yang nyata tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal menelaah Allah, menelaah umpamanya ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, yakin lagi bahwa Allah itu pertama ada, yang kedua esa. Keyakinan ini tertanam di dalam hati. Setelah itu kemudian diucapkan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-18 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Yang dimaksud Allah bersaksi di sini Allah mengungkapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah juga para malaikat dan orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa syahadah harus mencakup ungkapan lisan untuk diri sendiri, tidak hanya diyakini dan diungkapkan secara lisan dan yang ketiga diberitahukan kepada orang lain, dikabarkan bahwa Allah itu esa. Inilah yang dimaksud dengan syahadah. Jadi syahadat mencakup tiga hal Pertama keyakinan dan keyakinan itu lahir dari ilmu Hasil menelaah Yang kedua mengatakan Yang ketiga memberitahukan Kedua yang disaksikan adalah keesaan Allah bahwa Allah satu-satunya yang berhasil disembah bukan zat Allah oleh karena itu ketika ada seseorang yang pernah curhat ke saya, Ustaz, saya debat dengan orang kafir dan saya kalah. Gimana dia menjawabnya nanti saya akan bertemu lagi sama dia saya tantang lagi debat. Gimana kalahnya gimana? Katanya gini, kalian kata orang kafir bersaksi tentang Tuhan kami. Kalau saksi kan harus dilihat. Kalian pernah nggak melihat Tuhan kalian? Enggak, gombal itu saksi. Kalau saksi di pengadilan tapi nggak melihat kejadian itu saksi palsu bisa dipidana, kriminal itu. Jadi kalian orang-orang Islam yang mengaku menyaksikan Allah, menyaksikan Tuhan kalian para kriminal, gitu kata. Kata dia, saya bingung gimana jawabnya iya ya kalau menyaksikan kan harus melihat sedangkan syahadat la ilaha itu bersaksi gimana sih jawabnya oh pasti kamu ini nggak pernah ngaji nggak pernah ngaji tahu atau pernah tapi jarang sekali dua kali dan tidak sampai pada penjelasan sana Pertama coba kamu renungkan, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Yang disaksikan itu zat Allah, wujudnya atau apanya? Dia mikir aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang. Oh iya benar yang disaksikan itu keesaan Allah ya iya bukan dan Allah itu pertama dua kalau kita mau memahami sebuah istilah pakailah penjelasan dari para ulama pembuat istilah itu jangan istilah dalam suatu cabang ilmu dipahami oleh cabang ilmu yang lain seperti bersaksi menurut tauhid lalu dipahami dengan bersaksi menurut ilmu hukum pidana. Gak nyambung. Dan itu berbeda, walaupun istilahnya sama, pengertiannya berbeda. Baik istilah itu terhadap sebuah pengertian atau sebuah benda itu berbeda. Dalam lapangan yang berbeda, maknanya berbeda. Contoh, ada istilah sendok tapi sendok ini di beberapa bidang yang berbeda bentuknya berbeda. Dalam hal kuliner ada sendok makan ya. Dalam hal bangunan ada sendok tembok. Dalam hal perbengkelan ada sendok ban ya. Sama-sama namanya sendok. Kalau ada orang mau makan tolong ambilkan sendok, dikasih sendok tembok. ya bentuknya beda, ukurannya beda, fungsinya juga beda walaupun istilahnya sama-sama sendok sudah berbeda demikian juga makna syahadah persaksian dalam ilmu tauhid lalu difahami dengan ilmu hukumnya berbeda jauh oleh karena itu coba lihat penjelasan para ulama tentang makna syahadah persaksian nah persaksian menurut ilmu tauhid tidak harus melihat dan ini masuk akal, coba kita bersaksi bahwa di rumah orang itu ada durian, walaupun tidak melihatnya merasakan tapi mencium. Oleh karena itulah maka tiga poin tadi harus tercakup dalam syahadat pertama meyakini yang kedua mengucapkan yang ketiga memberitahukan kepada orang lain maka itulah yang disebut dengan syahadat atau persaksian. Kedua, apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah itu wajib diketahui maknanya. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah olehmu. Annahu wa sesungguhnya, huknya di sini tidak diterjemahkan dan tidak ada tempat pengembaliannya sebutnya di sini dhamir sya'an dhamir sya'an sehingga tidak diterjemahkan dan tidak ada tempat kembali yang dimaksud tempat kembali ini kan ini domir atau personal pronoun dalam bahasa Inggrisnya eh, domir domir itu kata ganti bu di sini bukan dia Annahu la ilaha semuanya dia la ilaha illallah bukan. Wa itu dhamir dan tidak diterjemahkan. La ilaha illallah ketahuilah bahwa la ilaha illallah. La ilaha illallah wajib diketahui. Difahami, diilmui dengan pemahaman yang benar. Nah, ini perintah. Dari hasil mengetahui la ilaha illallah inilah mempelajari dan memahami secara betul inilah lahir iman iman yang dilandasi pada ilmu oleh karena itu iman yang hakiki adalah iman yang didasarkan pada ilmu makanya Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu semua lafaz iman dalam Al-Qur'an di dalamnya sudah tercakup ilmu umpamanya ladzina amanu wa amilus solihat semuanya orang-orang beriman dan beramal soleh oh iman di sana maksud iman yang dilandasi oleh ilmu makanya wajib mengetahui mengilmui memahami la ilaha illallah lalu apa makna yang terkandung dalam la ilaha illallah la artinya tidak disebutnya la nafi jinsi Ma'ala nafi jinsi itu meniadakan segala macam jenis ilaha ilah sesembahan tidak ada sesembahan dalam bentuk apapun dalam jenis apapun baik dalam bentuk patung dalam bentuk pohon dalam bentuk umpamanya makhluk hidup jin manusia, malaikat, atau dalam bentuk makhluk yang besar seperti bulan, bintang, matahari. La ilaha, tidak ada ilah. Lalu apa makna ilah? Ilah itu artinya al-ma'bud hubban wa taqdiman. Ilah artinya ma'bud. Ma'bud itu yang disembah tapi disembahnya karena mencintai dan mengagungkan yang disembah itu bukan menyembah karena takut bukan menyembah karena terpaksa tapi penyembahannya itu disertai dengan hub dan ta'lim cinta kepada yang disembah dan mengagungkan yang disembah mencintai dan mengagungkan ini lahir karena mengenal sifat-sifat Allah yang kita sembah Allah kita cintai Karena Allah lah yang maha pemberi Rahman, Rahim, Rabuh Maha pengampun, maha penyayang Maha pemberi rizki, maha mematikan dan menghidupkan Coba lihat seluruh ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan sifat Allah itu begitu mengundang simpati dari hamba-hambanya. Pertama, Allah itu telah memberikan kenikmatan apapun secara gratis kepada kita. Nikmat hidup itu sudah sesuatu yang tidak ada bandingannya harganya. Allah berikan secara gratis. Nikmat kesehatan, nikmat akal, nikmat rezeki, nikmat segala macam yang pertama. Kalau ada orang yang super baik kepada kita, kasih uang, kasih makanan, kasih semua yang kita butuhkan. Bagaimana perasaan kita kepada orang itu? Kita sayang kepada dia kan? Suka dan senang, cinta kepada dia. Para pemberiannya nggak seberapa. Jadi Allah nikmatnya nggak kehitung wa in nikmatul nikmatullahi La tuhsuha kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah kalian gak bisa menghitungnya. Nikmat sehat aja gak terasa sebagai nikmat kecuali saat kita sakit. Pas sakit gitu udah baru terasa bahwa sakit itu nggak enak mau makan, nggak selera bahkan mual, tidur nggak enak, ya badan asap pasingsan, serasa digencet setum, nggak pernah tambah nggak enak barulah saat itu sadar oh ternyata sehat itu nikmat ke rumah sakit jutaan oh baru terasa sehat itu mahal Allah mentidurkan kita dengan pulas itu nggak terasa nikmat baru terasa nikmat kalau kita sudah terserang penyakit insomnia susah tidur dan tapi di di diperemin diperemin diperemin gitu ya dipejamkan ini mata susah juga tidur berisak ya capek ya ngantuk tapi tidur nggak bisa tersiksa baru sadar oh bisa tidur nyenyak itu nikmat kalau nggak bisa tidur ke dokter itu berobat mahal itu semua memberikan gratis kepada kita nah jadi Pertama, bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang tidak bisa dihitung oleh kita. Itu mengundang sifat simpatik yang luar biasa. Kedua, Allah itu selalu memberikan balasan berlipat dari amal kita yang tidak seberapa. Kalau umpamanya seorang manusia beramal dilipat gagapan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau umpamanya seseorang melakukan suatu dosa, hanya satu dosa itu dan si dosa itu bisa gampang terhapus lagi baik dengan tobat, tidak tobat dengan kebaikan, tidak kebaikan dengan musibah, tidak dengan musibah ada doa dan istighfar para malaikat atau makhluk lain. Banyak unsur penghapus dosa selain tobat. Kemudian setelah itu umpamanya kalau toh dosa-dosa itu tidak terhapus oleh apapun yang tadi disebutkan, di akhirat nanti ada syafaat, syafaat dari para malaikat, para nabi, anggota keluarga dan sesama manusia yang lainnya. Di atas semua itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin menyebabkan orang-orang itu dihapus dosanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Pemberian Allah kepada manusia itu kata orang Sunda mah brok-broan. Brok-broan itu artinya sangat banyak tanpa perhitungan. Bukan tanpa perhitungan artinya gegabah, artinya banyak lah pokoknya gitu aja. Nah karena semua sifat-sifat Allah yang tadi maka pasti semua hamba lahir rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar Dan inilah yang mendorong keikhlasan dan semangat ibadah kepada Allah. Kedua, taklim mengagungkan lahir juga dari pengenalan kita terhadap sifat Allah. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu maha besar sampai langit yang tujuh, bumi yang tujuh itu berada dalam genggaman tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barak Allah yang semua kerajaan langit dan bumi ada dalam genggaman tangan. Langit yang tujuh berada dalam salah satu jari Allah. Bumi yang tujuh berada dalam salah satu jari Allah. Terus dan Allah mengatur semuanya itu. Allah itu maha besar, maha dahsyat. Kekuasaannya tak terhingga, tak terbatas. Dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala tanpa tanding. Allah begitu agung dibandingkan dengan apapun apalagi para makhluknya. Jangankan Allahnya, makhluknya aja para malaikat ketika Nabi Ali surat wassalam dilempari oleh para penduduk Taif ketika berdakwah ke sana dilempari batu, dilempari besi sampai berdarah bercucuran darah keringat dan air mata datang malaikat penjaga gunung lalu berkata hei Muhammad mintalah kepada Allah agar Allah memerintahkan saya mengangkat kedua gunung itu lalu ditimpakan kepada mereka yang menyakitimu. Satu malaikat mampu mengangkat dua gunung sekaligus. Belum lagi malaikat-malaikat yang lainnya. Makhluknya yang namanya malaikat kekuatan super dahsyat luar biasa. Dan itu kekuatan itu Allah yang memberikan. Apalagi Allahnya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengetahuan kita tentang hal itu menyebabkan kita ini amat sangat super mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dari pengagungan dan rasa cinta tadilah ibadah ini dibangun. Makna ilah adalah ma'bud hubban wa ta'atiman. Sesuatu yang disembah karena mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah penyembahan yang seperti itu tidak ada lagi yang berhak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ini makna la ilaha illallah Di dalam kalimat ini ada dua kalimat Dan dua kalimat ini melahirkan dua rukun dari syahadat la ilaha illallah Kalimat pertama la ilaha tidak ada ilah kalimat keduanya illallah kecuali Allah la ilaha maknanya tidak ada ilah melahirkan salah satu rukun dari la ilaha illallah yaitu nabi. Nabi itu maknanya meniadakan menolak mengingkari illallah disebutnya isbat isbat itu menetap sehingga ada dua rukun la ilaha illallah nabi dan isbat Nabi menolak meniadakan sesembahan-sesembahan lain isbat menetapkan satu-satunya sesembahan yang benar yaitu Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu orang yang sudah meyakini la ilaha illallah mengikrarkannya maka wajib dia hanya menyembah Allah dan tidak boleh menyembah yang lainnya lagi. Inilah yang membuat orang-orang musyrik zaman dahulu keberatan dengan ucapan la ilaha illallah. Karena konsekuensinya orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Nah itu yang berat bagi mereka. Sehingga mereka menyatakan aja'ala aja'ala alihata ilahan wahida apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sesembahan kita yang banyak hanya menjadi satu sesembahan saja nggak bisa kata mereka tidak mau akhirnya mereka menolak dakwah la ilaha illallah karena orang Arab mengerti makna la ilaha illallah karena itu dalam bahasa Arab sadar konsekuensinya juga tahu kalau sudah mengatakan la ilaha illallah tidak boleh menyembah kepada yang lain sehingga apabila ada orang yang menyembah Allah tapi juga beribadah atau berdoa kepada selain Allah gugurlah ucapan la ilaha illallah batallah ucapan la ilaha illallahnya yang membatalkannya adalah amalan dia sendiri dalam bentuk beribadah atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Tafsir atau penjelasan tentang la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah bab tentang syahadat tafsir syahadat la ilaha Allah dan nampaknya waktu yang kita miliki sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan oleh karena itu cukup sampai di sini saja dahulu dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 14 menit untuk bertanya jawab kajian ini memang tentu saja belum tuntas karena masih sangat banyak bab yang belum terbahas mudah-mudahan nilai waktu kita akan sementara pertanyaan sudah sangat lumpuh yang tadi belum terjawab semua kita akan lanjutkan kepada pembahasan tentang pertanyaan apakah termasuk ujung atau sum'ah atau ETC dan dalam kasus kita umpamanya jual beli minuman keras yang haram maka haram uangnya keuntungan kita umpamanya jual beli eh, dan juga babi bangkai darah marus kayak gitu ya haram haram pula keuntungannya kita umpamanya jual beli rokok yang sekarang dipastikan ada enzim babinya ya Aha, haram kalau kata MUI kalau pasti ada enzim babinya mutlak haram nggak ada alasan untuk haram. maka haram pula hasilnya jadi yang selama ini jualan rokok coba banyak sekali rokok yang bisa dijual ya dan itu halal kalau rokok sudah dipastikan sekarang yang mengandung unsur babi dan sudah dipastikan keharamannya oleh yang mui walaupun agak terlambat lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Bagaimana dengan orang yang beranggapan bahwa tidak mengapa berbuat maksiat, toh nanti akan terhapus dosanya asal tetap bertauhid yang lurus. Ini banyak pertanyaan menyusul tadi secara lisan karena memang ee, eh, belum dijelaskan sedetail yang menyebabkan ketidakpuasannya terjawab tadi. Tadi dijelaskan betul bahwa tauhid itu menghapus dosa. Tapi apakah seluruh dosa terhapus belum tentu? Tergantung besarnya dosa dan tergantung kadar tauhid yang dimiliki. Makin kuat tauhidnya, makin kuat antar atau dampaknya kepada akhlak dan amal soleh, dan makin besar kemampuan untuk menguburkan dosa-dosa. Makin tipis tauhidnya, makin tipis bekas atau dampaknya kepada akhlak iya maka makin sedikit kekuatan tauhid itu untuk menghapus dosa dosa Oleh karena itu kalau ada orang tauhidnya lurus, tapi dia banyak melakukan dosa-dosa besar, menunjukkan tauhidnya tipis. Kalau tauhidnya tipis nanti dosa yang akan terhapus juga sedikit. Nah, tadi saya sudah jelaskan orang ahli tauhid yang berdosa besar itu ada tiga golongan. Golongan pertama, golongan ahli tauhid yang kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Dia suka dosa, tapi juga banyak berbuat baik termasuk salah satu kebaikannya adalah tauhid. Kalau tauhidnya umpamanya besar kadarnya, maka dosanya sedikit, dosanya terhapus, habis tertutupi oleh sebagian kebaikannya dan masih ada sebagian kebaikan yang tersisa itu yang akan dibalas. Walaupun kebaikan yang tersisa itu sedikit, Allah telah menyatakan sama manis mithqala dzarratin khairan ya. Siapa orang yang melakukan kebaikan walaupun sedikit saja itu akan melihat akibat. Maksudnya kalau kebaikan itu tersisa setelah diperhitungkan dengan dosa. Kedua yang seimbang antara pahala dan dosa. Dia sementara di alam tapi akhirnya ke surga juga ketiga orang yang dosanya lebih besar daripada kebaikan. Tauhidnya ada, tapi tipis. Dosanya lebih besar. Tauhidnya hanya menghapus sebagian dari dosanya. Setelah ditimbang sedikit hanya menghapus sebagian dari dosanya, pahalanya sudah habis dipakai membayar dosanya, yang dosa tersisa masih ada, baik sedikit atau banyak, maka Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin ya siapa orang yang melakukan dosa kejelekan walaupun sebesar atom dia akan dibalas maksudnya dibalas itu telah diperhitungkan dengan pahala oleh karena itu kalau ada orang yang berprinsip ah yang penting itu lurus walaupun maksiat akibatnya nanti maksiatnya banyak kebaikannya sedikit akhirnya sudah diperhitungkan kebaikannya habis dipakai membayar dosa-dosanya sementara dosa yang tersisa masih tersisa banyak nah ini ke neraka terlebih dahulu oleh karena itu tidak boleh berprinsip yang penting terlebih terus nanti kok akan terhapus ya terhapus itu sebagai yang terlalu banyak akan terhapus semuanya makanya prinsip itu harus dibuat diganti dengan prinsip ah nggak apa-apa ahli tauhid tauhidnya lulus asal akhlaknya ada dunia nah ini yang bukan <laughs> asal kalau begitu ya, Siapa saja ulama-ulama yang mengatakan kalau dibagi tiga rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Oh, berapa ratus yang mau disebutkan? Imam Mazhab yang empat menyatakan begitu. Islam Ibn Taimiyah Al Imam Ibn dalam kitab tafsirnya sering itu eh, ketika mengubah ayat-ayat tauhid. Demikian juga Imam Ibn Qayyim dan dia termasuk ini eh, yang sedang kita bahas ini itu semuanya menjelaskan demikian. sebenarnya diperangus, dicap ini dan itu. Kemudian dia merasa enjoy dengan negara seperti itu dan memperjuangkan terpertahankan negara seperti ini. Dia perkataan itu keliru besar karena dia menyatakan saya berjuang untuk negara, negara dan bangsa ini saya memperjuangkan syirik dan bid'ah serta kemaksiatan yang selama ada di negara ini maka itu ucapan yang baik. Bagaimana menjaga agar niat dan amalan ikhlas? Caranya jangan ria, jangan sum'ah, jangan wujud tapi ikhlas. Terus bagaimana caranya agar ikhlas? Pertama, kaji ini. Pahami keuntungan ikhlas dan pahami kerugian tidak ikhlas. Bergaul pula dengan orang-orang yang berilmu dan ikhlas dan jauhi orang-orang yang ujub tak takabur dan yang sejenisnya. Itu dia usaha yang bisa kita berperinglah kepada di atas sunnah dan ketaatan serta jauh bid'ah dan kemaksiatan. Ini yang pertama. Karena orang seperti itu amat sangat ditakut oleh syaitan. Kedua, sesering mungkin kita berzikir. Baik zikir membaca, zikir-zikir pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ataupun banyak mempelajari ayat-ayat Al-Quran dari menghafal dan memperolehnya sesering mungkin ataupun menambah banyak hafalan dan merutinkan membaca Al-Quran serta membaca ayat-ayat tertentu yang isinya perlindungan kepada Allah dari godaan setan seperti upaya al falah an al ayat kursi, dua ayat terakhir surat al-baqarah sesering mungkin. Jangan lupa untuk selalu menyebut Allah lewat Kitab yang tidak ditembus oleh keraguan terhadap akidah hukum yang oleh karena itu kalau seseorang ya seseorang menyimpang tauhidnya dia bisa terjerumus dalam syirik kepada Allah beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada yang lain tapi kalau orang umpamanya tauhidnya terhadap Allah tidak salah tetapi tidak meyakini adanya hari akhir tidak meyakini adanya para rasul, tidak meyakini adanya kitab-kitab Allah, dia tidak musyrik, tapi dia kafir karena menyimpang akidahnya. Baik musyrik ataupun kafir dua-duanya keluar dari Islam. Karena itu penyimpangan dalam aspek yang prinsip, yaitu aspek akidah dan aspek yang paling prinsip dalam masalah akidah adalah tauhid. Itulah perbedaan antara akidah dengan tauhid. ikhwatillah waktu karena sampai jam 2 walaupun Gracias.